Di halaman 40, Madlaji Musakol Kalimi. Halaman 40 nomor 6. Apa itu Madlaji Musakol Kalimi? Madlaji Musakol Kalimi yaitu Matobi'i yang diiringi oleh huruf yang bertasid. Panjangnya 6 harokat. Dengan kata lain, Madlaji Musakol Kalimi adalah matobi ketemu huruf bertasid. Ditandai dengan di atas matobinya ada alis panjang. Kenapa? Karena kalau tidak ada alis panjang itu matobi yang tidak dibaca panjang. Jadi <laughs> sekali lagi ya, Matobi itu bisa berubah nama, berubah panjang. Kalau Matobinya ketemu Hamzah, jadi mad wajib mutasil. Matobinya ketemu Alif atau ketemu Hamzah di lain kalimat, maka Matobinya tidak jadi Matobi lagi, tapi jadi mad, mad jaiz munfasil. Matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Tidak matobi lagi, tapi jadi mad orid sukun. Halaman 38 nomor 3. Matobi'inya ketemu huruf pertasid. Nah ini halaman 40 nomor 6. Madlaji laji musakwal kalimi. Catatan di atas matobinya ada alisnya, ada patah, ada selendangnya, ada patah panjang. Kenapa? Karena nanti ada matobi'i yang tidak dibaca panjang. Karena lima hal juga. Kalau tadi empat, ini lima. Matobi ketemu lafad Allah. Atau matobi ketemu aliplam Komariah, Matobi ketemu aliplam samsiah. samsia. Matobi ketemu lafad Allah matobi ketemu huruf bertasid, matobi ketemu huruf mati, itu matobinya tidak dibaca panjang. Jadi kalau halaman 40 nomor 6 matobi ketemu huruf bertasid madlaji musakol kalimi panjangnya 6 harokat, ditandai di atas matobinya ada alis. Karena apa? Nanti ada matobi'i yang tidak dibaca panjang juga ketemu huruf bertasid. Tentu nanti ada perbedaannya. Dalam rincian penjelasan nanti dibahas. Halaman 41 nomor 7 adalah madaji muhafab kalimi. Madaji muhafab kalimi apa itu? Yaitu mad badal diiringi oleh huruf yang mati, panjangnya 6 harokat. Ah, susah. Gini aja, madaji muhafab kalimi adalah mad badal ketemu huruf mati. Contohnya eh, cuman ini aja nih, nggak banyak. Al ana aal asalnya aal ana jadi al ana itu ya. Itu madaji muhafab kalimi. Nomor ke-8 adalah malajim harfi musba. Nah, nomor 8 dengan nomor 9 ini nyambung. Satu madajim harfi musba, yang nomor 9-nya madajim harfi. Apa itu? Nomor 8, nomor 9 di halaman 41 ini adalah huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah tertentu yang harus dibaca panjang. Huruf-huruf hijaiyah yang tertentu. Tertentu ini ada huruf-hurufnya di awal ayat pertama hingga ayat kedua. Tidak tidak ada di tengah, di awal-awal, di awal-awal surah. Itu. Mad harfi musbah sama mu, mad muhafab harfi. Kalau dia termasuk kelompok huruf-huruf mad harfi musbah, maka di atas hurufnya tandanya alis. Mana hurufnya? Nakoso asalukum nun kaf sad ain sin lam kaf mim. Huruf-huruf ini ada di awal surat, biasanya di atas huruf ini ada alisnya, ada selendangnya. Sedangkan mad muhopap harpi harfi adalah juga sama huruf-huruf yang ada di awal surat yang panjangnya satu alif. Ditandai dengan baris berdiri, patah berdiri di atas hurufnya. Ini pun hurufnya tertentu, hurufnya hanya lima. Hayun tohar. Hayun tohar Ha, ya, to, ha, ro. Maksudnya apa? Kedua huruf ini, nomor 8, nomor 9, huruf-huruf madlajim harfi musba, nakoso asalukum, non, non kop, sod, ain, sin, lam, kaf, mim, atau madlajim muhafab harfi, huruf-huruf yang ada di awal surat yang tergabung dalam hayun tohar, hurufnya ha, ya, to, ha, ro. Jika huruf-huruf ini berada di awal surah, maka dia memiliki tanda khusus. Kalau dia kelompok nomor 8, Madlajim harfi musbah, maka huruf-huruf itu di atas hurufnya ada alisnya, ada patah panjang, ada selendangnya. Sedangkan kalau dia salah satu bagian dari huruf-huruf Madlajim lajim harfi, maka di atas hurufnya ada fathah berdiri. Ada fathah berdiri, maka panjangnya fathah berdiri kayak alif, maka panjangnya satu alif atau dua harokat. Nah, ada kemungkinan huruf-huruf ini bergabung atau kesendirian. Bergabung maksudnya apa? Dalam satu ayat pertama, ayat kedua, bagian dari huruf madlajim harfi musba dan bagian dari madlajim muhafab harfi. Ada juga yang tidak tidak gabungan. Contohnya, kof, kan? Itu adalah huruf madlajim harfi musba karena kof. Maka panjangnya kof ini enam harokat. Yasin. Ya-nya kan huruf nomor sembilan. Hayyun tohar. Ya. Sedangkan sinnya adalah huruf-huruf nomor delapan. Termasuk gabungan dari nakoso asalukum. Maksudnya apa? Nomor delapan dan nomor sembilan ini manakala berada di awal-awal surah ayat pertama hingga ayat kedua umumnya biasanya dia berpenampilan aneh. Berpenampilan aneh itu apa? Tiba-tiba di atas huruf itu ada alisnya, atau ada patah berdiri kayak alif. Maka ketentuannya dibacanya di eja. Membacanya sama seperti membaca huruf e- eja hijaiyah. Sama seperti dalam laten kita membaca singkatan. Enggak rekem, enggak dong. RKM. RI, enggak RI, enggak kan? Gitu kan? Itu uh, apa singkatan-singkatan. Atau SMU, enggak semu, enggak. Nah itu. Jadi Huruf-huruf yang ada di awal surat nomor 8, nomor 9 jika bergabung, dia memiliki tanda masing-masing. Salah satu huruf dari gabungan nomor 8 yaitu nakoso asalukum, pasti kalau salah satu huruf-huruf itu di atas hurufnya itu ada alisnya. Menandakan huruf-huruf itu harus dibaca berapa? Tiga alif atau enam harokat. Sedangkan kalau dia huruf-huruf itu gabungan dari mad lazim harfi harfi itu salah satu hurufnya dari yang lima huruf hayun tohar. Maka di atas huruf itu ada patah berdiri, ada kayak alif. Maka panjangnya satu alif. Nah, contohnya lagi di sini bukan alama, kok alama? Bukan, di situ di eja alif, alif, lam. Lam kan begitu. Lam pasti ada mimnya, mim sukunnya. Alif Lam Mim. Lamnya ada alisnya, mimnya ada alisnya. Berarti lam dan mim panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Nanti membacanya di eja sama seperti membaca saat kita membaca singkatan. Ya. RKM. Ah gitu. Ya. Uh, dibacanya di eja, dan berlaku hukum tajwid. Hukum tajwid itu mana? Kayak mim mati ketemu mim kan idgham mimmi. Alif lam mim. Ha, hanya kan nomor sembilan kan? Huruf e, salah satu dari huruf hayun tohar. Sedangkan mim itu salah satu huruf nomor delapan. Mad lajim hafi musbah dari e, golongan kelompok nakosa asalukum. Ha mim ya hama bukan bukan bukan dieja panjang pendeknya untuk mudah ditentukan oleh tanda-tanda yang ada di atas hurufnya kalau di atas hurufnya itu patah berdiri maka satu alif kalau di atas hurufnya itu alis panjang maka tiga alif kalau begitu saya boleh dong memberikan tanda-tanda itu sembarangan oh enggak yang tandanya alif patah berdiri itu karena hurufnya gabungan dari huruf-huruf hayun tohar ya dari kelompoknya nomor 9 Malaji Muhafab Harfi. Sedangkan mim itu kelompok dari huruf-huruf nomor 8 Malajim muharpi Musba. Gitu. Ini jarang di, jarang diajarkan gitu ya. Makanya pas tadarusan eh dia kebagian ayat ini. Coba Ibu baca tadarus. Kahaya aso. <laughs> Kahaya aso. Oh, maksudnya kaf ha ya ain sad oh itu coba ibu baca to sin mim eh bukan to sin sinnya dan mati ketemu mim kan idgom biguna po sin mim itu ya jadi nomor 8, nomor 9 ini huruf-huruf yang ada di awal surat. Ada yang mengatakan fawatihus surat. Dan hanya Allah yang tahu maknanya huruf-huruf yang ada di awal surat ini. Terkadang dia sendirian, bu, tidak merupakan gabungan. Terkadang dia gabungan nomor 8 dan nomor 9. Mana? Toha. Ha. Hanya kan huruf dari hayan tohar. Mimnya huruf-huruf dari mad lajim harfi musba nomor 9. Mad lajim harfi musba. Ha mim. Itu ya. Nanti kalau belum jelas nomor 8 nomor 9 dijelas lagi saat menjelaskan secara rinci. Kemudian yang nomor 10-nya adalah mad lain Apa itu mad lain Mad lain ini kalau dicermati sama dengan mad tobi'i. Sama-sama apa? Nanti proses ke mad panjangnya itu. Kalau matobi jodoh, kayak diptong, huruf lin itu diptongnya. Gitu loh. Mana matobi kan kayak gini. A dan A, A. I dan I, I. U dan U, U. Kan? Pasangan kan? Nah, kalau huruf lin, A dan I jadi I. A dan U jadi au. Saya katakan mad layin ini sama dengan mad arid disukun. Sama, sama-sama dibaca panjang. Bedanya mad layin dan mad arid disukun. Kalau mad madlin, mad layin ini sebelumnya huruf lin. Sedangkan mad arid disukun sebelumnya mad tobi. Kalau nggak paham pembukaan ini, dasar ini, susah membedakannya kadang-kadang madlayun disebut mad di sukun di sukun disebut matobi nah jadi itu jadi jadi nggak nggak Eh, nggak uh, memiliki gambaran yang lengkap. Jadi untuk memahami halaman 42 nomor 10 di buku kita ini, buku wajib itu, tentang mad lain harus paham dulu apa itu huruf lin. Huruf lin yaitu apabila huruf apapun berbaris fathah dengan waw mati atau huruf berbaris fathah dengan ya mati. Itu. Di sini mad lain yaitu waw atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah. Kalau bahasa saya, huruf berbaris patah dengan waw mati atau huruf berbaris patah dengan ya mati. Bisa saja, mana aja. Kalau di buku, waw atau ya mati sesudah huruf berbaris fatah sarwa baik. Bisa dikatakan, setiap huruf berbaris fatah ketemu waw mati atau huruf berbaris patah dengan ya mati. Itulah huruf lin. Kapan jadi madlayin? Kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Madlayin ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak dihentikan, tidak ada yang panjang. Tidak madlin, tidak ada mad, tidak ada panjang. Jika berhenti membacanya, maka jadi madlayin. Madlin panjangnya 2 sampai 6 harokat. Contohnya, khaufun ada yang panjang? Enggak. Jika dihentikan, khauf, wassaib, al-yaum. Jadi, madlayin dengan mad ada sukun persamaannya sama-sama dibaca panjang. Panjangnya sama 2 sampai 6 harokat. Prosesnya juga sama terjadi pemanjangan jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan, tidak dibaca panjang. Gitu. Bedanya mad arid li sukun sebelumnya mad tobi'i. Mad tobi itu apa? Huruf berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati berbaris domah dengan waw mati. Matobi terjadi apabila ketemu huruf-huruf mad, huruf pemanjang. Ada berapa huruf pemanjang? Tiga, alif, waw, iya. Kapan terjadinya panjang? Kalau jodohnya, kalau pasangan. Pasangan huruf berbaris patah dengan alif, berbaris kasrah dengan yak mati, berbaris domah dengan waw mati. Itulah mad tobi i Sedangkan huruf lin, huruf lin juga ketemu huruf mad. Hanya waw dan iya. Hanya saja bukan jodohnya, bukan pasangannya. Manakala huruf berbaris fathah dengan waw mati. Mau. Ta, huruf berbaris fathah mim dengan waw mati. Mau. Atau huruf berbaris fathah dengan ya mati. Mai, lau, lai, sau, sai, kau, kai. Kayak a dan i, ai, a dan u, au. Saya main ke pantai, di pulau, sambil makan somai, <laughs> gitu kan. Lihat Andi Lau. itu lau lau lau ya. Nah ini, itu diptong. Itulah huruf lin. Kapan jadi madlin? Kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Sama kan seperti mbak dari disukun. Sama. Panjangnya pun sama. Prosesnya pun sama. Hanya beda dasar awalnya. Kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i. Kalau mad lin sebelumnya huruf lin. Sama aja kalau sudah masuk ke perut, keluar ke perut sama aja kan. Tapi kan beda. Kalau daging pakai kecap jadi semur. Kalau dagingnya dibumbu cabe jadi rendang. Apa gitu ya. Sama aja kalau udah dimakan mah gitu. Apa yang ada yang beda? Sama <laughs> gitu. Nah inilah. Jadi Persamaan mad aridli sukun dan madin sama-sama dibaca panjang dan sama terjadinya jika dihentikan. Kalau tidak berhenti membacanya tidak ada panjang. Ya, tidak terjadi mad aridli sukun, tidak ada madlin. Perbedaannya kalau mad aridli sukun sebelumnya matobi'i halaman 38 nomor 3. Kalau madlin halaman 42 nomor 10 sebelumnya huruf lin. Hanya saja kalau mad lain baru terjadi panjang jika dihentikan saja. Sedangkan mad ada sukun, kalaupun nggak dihentikan tetap ada yang panjang. Panjangnya apa? Hanya sekedar matobi'i kan? Karena memang matobi itu mad, bacaan panjang, panjangnya satu alif. Jadi kalau dihentikan baru panjangnya bertambah menjadi tiga alif. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang enam harokat. Mm, enam, enam harokat atau tiga alif. Tapi kalau tidak dihentikan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Tetap panjang. Panjangnya hanya sekedar matobii. Jika dihentikan mad nya berubah panjang, berubah nama, jadi madari disukun jadi tiga tiga alif atau enam harokat. Tapi jika tidak dihentikan, tetap aja mad nya satu alif atau dua harokat. Tapi tidak panjang sepanjang mad adili sukun. Itu dulu ya.